Surat Al-Fajr ya, Uh, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i ya, bahwasanya kisah tentang Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang beliau salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau pulang ke kampung beliau, kemudian mengimami salat Isya e, bersama orang-orang di kampung beliau. Namun Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengimami mereka dalam dengan membaca surat Al-Baqarah. Sampai akhirnya salah seorang dari makmum keluar kemudian sholat sendiri. Akhirnya hal ini diberi diberitahukan kepada Muaz bin Jabal dan Muaz bin Jabal pun marah dan mengatakan, nafakar rajul, si fulan telah melakukan kemunafikan." Kemudian hal ini dilaporkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun marah dan memanggil Muaz dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Afatanun anta ya Muaz? Apakah engkau membuat fitnah wahai Muaz? Aina anta min Sabbihisma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha wal fajr ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Wahai Mu'ad, kenapa kau tidak membacakan bagi mereka surat Sabbihisma Rabbikal A'la? Kenapa kau tidak bacakan surat Wal Laili Idza Yaghsha? Kenapa kau tidak membacakan surat Al-Fajr? Oleh karenanya, eh, surat Al-Fajr adalah surat yang pas untuk dibaca dalam salat Isya, ya. Barang siapa yang tatkala imam baca salat Isya membaca surat Al-Fajr, dia masih kelamaan, berarti dia nggak beres ya. <laughs> Karena ini sudah keringanan, keringanan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena Mu'adh bin Jabal membaca surat Al-Baqarah kepanjangan, maka Nabi suruh dia membaca di antaranya surat apa? Al-Fajr. Ini di antara hadis yang menyebutkan tentang surat Al-Fajr dan saya tidak tahu secara khusus ada hadis yang sahih yang menunjukkan akan keutamaan surat Al-Fajr kecuali hadis yang tadi saya isyaratkan. Uh, Surat Al-Fajr adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah artinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Oleh karenanya khitab ditujukan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir uh, Quraisy Mekah yang mereka tatkala itu dalam keadaan sombong dan angkuh merasa diri mereka kaya dan hebat dan merasa diri mereka uh, apa namanya memiliki kekuasaan dan mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Oleh karenanya Allah turunkan surat Al-Fajr untuk memberi tahdid, memberi peringatan, memberi ancaman kepada mereka bahwasanya wahai antum orang-orang kafir Quraisy, jangan kalian berbangga dengan kekuatan kalian, dengan harta kalian, dengan kekayaan kalian, dengan dengan kehebatan kalian, kalian suatu saat akan dibinasakan sebagaimana umat-umat terdahulu yang lebih hebat dari kalian pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah nanti sebutkan tentang kaum Ad, kaum Samud dan Firaun yang Allah binasakan mereka. Allah mengancam mereka dengan siksaan dunia maupun siksaan akhirat. Uh, kita mulai surat ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman wal fajar. Di sini Allah bersumpah dengan fajar. Ya. Dan Allah berhak bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki di antara makhluk-makhluk Allah. Apakah Allah bersumpah dengan waktu? Apakah Allah bersumpah dengan tempat? Apakah Allah bersumpah dengan benda? Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk dilarang untuk bersumpah dengan makhluk yang lainnya. Makhluk hanya boleh bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal fajr. Kenapa Allah bersumpah dengan al-fajr? Kata para ulama karena al-fajr adalah awal waktu orang beraktivitas setelah beristirahat yang panjang di malam hari, kemudian muncullah cahaya di awal hari yang dikenal dengan al-fajr. Dan ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah bersumpah dengan al-fajr, artinya wa salatil fajar, demi salat al-fajr. Sebenarnya maksud Allah dengan al-fajr adalah demi salat subuh, bukan subuhnya tetapi demi salat subuh. Karena salat subuh adalah salat yang sangat agung. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajar fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat dua dingin, maka dia akan masuk surga. Al-bardan maksudnya adalah al-fajr wal asr. Karena al-fajr adalah awal hari yang masih terasa dingin. Dan sholat al-asr adalah awal hilangnya panasnya terik matahari menuju ke arah yang dingin. Ini sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-fajr adalah wasolatil fajr. Intinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-fajr Kemudian Allah bersumpah dengan berikutnya walayalin ashar demi sepuluh malam, demi sepuluh malam. Ini pun ada beberapa pendapat di kalangan para ulama ya sebagaimana dijelaskan oleh Habib Ibn Katsir rahimahullah. Tetapi kebanyakan salaf, jumhur salaf menafsirkan walayalin ashar adalah dengan sepuluh malam atau sepuluh hari di awal bulan Zulhijjah. Di awal bulan Zulhijjah. Sebagian ulama menyatakan sepuluh hari Artinya 10 10 malam artinya 10 hari di awal bulan Muharram. Dan sebagian ulama menyatakan walayalin ashar artinya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Namun pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir adalah pendapat jumhur salaf bahwasanya yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah 10 malam eh, uh, 10 malam uh, di awal hari atau 10 hari di awal bulan hijjah, Karena di awal bulan hijjah Eh, malam-malamnya juga mulia, demikian juga siang-siangnya mulia. Dan orang Arab sering mengatakan malam maksudnya adalah siang dan malamnya. Siang dan malamnya. Adapun kalau ditafsirkan dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya karena dalam 10 malam tersebut ada Lailatul Qadar. Namun ini pendapat yang kurang kuat ya. Karena kita katakan tadi surat ini adalah surat makiyah. Diturunkan, khitabnya tertujukan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka ya tidak mengenal tatkala itu tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang mereka kenal adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah karena mereka juga melaksanakan haji. Mereka mengerti akan keutamaan apa? 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan ini memperingatkan kita bahwasanya ya, yang mulia bukan cuma 10 malam bulan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau kemuliaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan banyak diketahui oleh kaum muslimin. Tetapi kemuliaan 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Terutama orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Padahal dalam hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna habu ilallah min hadal ashar." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah selain dari 10 hari 10 hari ini. Yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Walal jihad fisabilillah?" Apakah lebih dicintai amalan soleh di 10 hari tersebut daripada jihad fisabilillah? Kata Nabi, "Walal jihad fisabilillah." Bahkan lebih dicintai daripada jihad fisabilillah. Illa rajulun illa rajulan kharaja bimalihi wa nafsihi wa yarji min dzalika bi Kecuali seorang keluar berjihad dengan membawa jiwanya, kemudian membawa hartanya, kemudian dia balik tidak membawa sesuatu pun dari jiwa dan hartanya. Artinya dia berjihad, kemudian dia meninggal dunia, Kemudian hartanya dirampas. Bukan cuma dia meninggal dunia, harta yang dia bawa seluruhnya, alat peperangannya, kudanya semua dirampas. Maka orang yang seperti ini baru bisa seimbang dengan orang yang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Oleh karenanya kita saling mengingatkan tatkala tiba 10 hari bulan Dhul Hijjah, bahwasanya kita banyak beramal soleh di bulan di awal bulan tersebut. Apakah dengan sedekah, apakah dengan berpuasa, apakah dengan membaca Al-Qur'an, apakah dengan solat malam? Karena amal soleh pada hari-hari tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pendapat jumhur salaf yang dimaksud dengan walayalin ashar adalah 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Kemudian Allah bersumpah lagi, wasyafa'i wal watar. Sumpah yang ketiga Allah mengatakan demi yang genap dan yang keempat wal watar, demi yang ganjil. Adapun yang genap dan ganjil ini, apa yang dimaksud dengan yang genap dan apa yang dimaksud dengan yang ganjil, maka banyak sekali per, perkataan para ulama. Sampai-sampai eh, apa namanya eh, Abu Hayyan menyebutkan ada 36 pendapat di kalangan ahli tafsir tentang makna wa syaf'i wal watar. Al-Imam Al-Qurtubi kalau tidak salah menyebutkan 18 pendapat tentang wa syaf'i wal watar. Ya. Sebagian ulama mengatakan ayat ini umum mencakup semua yang genap dan semua yang ganjil. Wallahu alam bisawabnya. Ini ada khilaf di antara kalangan ulama tentang wa syafa'i wal watar. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Akan tapi sebagaimana sering kita katakan, asal dalam khilaf para ulama, para ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka adalah khilaf tanawu bukan khilaf tadad. Artinya apa-apa yang mereka khilafkan itu hanyalah sebagian dari zikrul amsilah. Mereka menyebutkan contoh-contoh. Ya. Berbeda dengan khilaf yang ada dalam buku-buku fikih. Kebanyakannya adalah pertentangan, khilaf tadad yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan halal. Yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan bid'ah. Tetapi kalau khilaf dalam buku tafsir, kebanyakan satunya mencontohkan ini, satunya mencontohkan yang, yang A. Satunya mencontohkan B, satunya mencontohkan C. Contohnya wa syafi'i wal watar. Sebagian salaf mengatakan wa syafi'i wal watar berkaitan dengan sholat. Demi yang genap, artinya demi sholat-sholat yang genap. Seperti sholat isya, sholat subuh, dan sholat zuhur, sholat asar. Wal watar adalah sholat maghrib karena dia ganjil. Ada sebagian salah mengatakan wa ewal wal watar berkaitan dengan haji. Wa syafa' demi genap artinya yaum nahar. Karena jatuh pada tanggal 10. Wal watar artinya yaum arafah. Karena jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini diantara khilaf diantara para ulama. Ya. Dan ada yang mengatakan wa syafa'i wal watar. Wa syafa' artinya demi makhluk yang yang genap. Wal watar artinya demi Allah karena Allah satu-satunya yang ganjil. Wa min kulli syai'in khalaqana zawjaini la'allakum tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu kami ciptakan genap agar mereka ingat akan keagungan Allah, agar mereka ingat bahwasanya Allah satu-satunya yang Maha Esa. Selain Allah semuanya genap, Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada jantan, ada betina. Ada atas, ada bawah. Ada kanan, ada kiri. Ada depan, ada belakang. Ada positif, ada negatif. Ya. Semuanya berpasang-pasangan. Cuma Allah yang Maha Esa wal watar. Dan Allah witrun yuhibbul witr. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ganjil. Ini pendapat yang kuat juga didukung oleh firman Allah, "Wa min kulli syai'in khalaqana zaujaini." Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Yang tidak berpasangan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal laili idza yasar." Sumpah yang kelima. Demi malam tatkala yasar. Yasar dalam bahasa Arab bisa artinya ajbar, bisa artinya akbal. Bisa artinya demi malam yang berlalu dan bisa artinya demi malam yang datang. Sama seperti firman Allah, "Wallaili idza as'as." As'as dalam bahasa Arab bisa artinya ajbar atau akbal, datang ataupun pergi. Dalam terjemahan Al-Qur'an kita diartikan dan demi malam bila berlalu, artinya diartikan "wallaili idza ajbar." Tatkala, tatkala malam telah berlalu. Namun sebagian ulama mengatakan tidak. Kalau malam telah berlalu, berarti datang fajar. Iya atau tidak? Kalau malam telah berlalu, berarti datang apa? Fajar. Dan Allah telah bersumpah dengan demi fajar di awal surat. Berarti yang sekarang tatkala malam datang. Karena Allah tidak mengulangi sumpah dengan al-fajar. Oleh karenanya sebab Allah mengatakan wal laili idza yasar demi malam tatkala datang. Dan dalam malam hari ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan manusia beristirahat di malam hari dan Allah menjadikan kaum mukminin mengambil sebagian waktu di malam hari untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di sepertiga malam yang terakhir. Allah bersumpah dengan ini semua untuk menekankan suatu perkara sebagaimana dijelaskan oleh ahli tafsir bahwasanya Allah ingin menekankan Allah bersumpah wal fajar wal layalin ashar wasyafi'i wal watar wal laili idza idza yasar dan ini diketahui oleh orang-orang kufar Allah ingin menyatakan wahai orang-orang kafir kalian akan binasa sebagaimana binasanya orang-orang sebelum kalian jika kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Allah mengatakan, "Hal fi dzalika qasamun lidhi hijar." Bukankah pada yang demikian itu ada sumpah bagi orang lidhi hijar? Hijar artinya akal. Bagi orang yang memiliki lidhi akhlin, bagi orang yang memiliki apa? Akal. Hijar artinya akal, artinya karena disebut hijar akal artinya menghalangi. Akal artinya apa? Menghalangi. Orang yang memiliki hijar dia terhalang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang konyol. Kenapa dia punya? Punya akal. Disebut ikol, ikol pada onta. Kenapa okal onta ikol? dipasang ikol? Ya, supaya onta tersebut tidak tersesat atau tidak kabur. Sehingga dihalangi dengan ikol tersebut. Oleh karenanya disebut dengan hijr Ismail. Hijr Ismail kata para ulama. Karena hijr tersebut berfungsi untuk menahan orang-orang yang tawaf supaya tidak melengket kepada ruknain syamiyain. Karena seorang tatkala tawaf tidak boleh dia masuk dalam hijab Ismail. Ya, dan ini pernah kita jelaskan bahwasanya e, Ka'bah tatkala dibangun oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak punya uang. Ya, mereka bertekad kita harus bangun Ka'bah dengan uang yang halal, bukan hasil riba, bukan hasil zina dan bukan hasil kezaliman. Akhirnya uang yang mereka kumpulkan untuk bangun Ka'bah cuma mampu bangun separuh. Tidak sesuai dengan kawaid Ibrahim, pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih kurang sebelah kiri. Oleh karenanya untuk menutup kekurangan tersebut mereka buat batu yang namanya hijr Ismail. Sehingga orang tatkala tawaf tidak masuk ke tengah tapi muter hijr Ismail. Barang siapa yang tawaf masuk di tengah-tengah hijr Ismail, maka tawafnya tidak sah karena dia tidak sempurna mengitari pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disebut dengan hijr Ismail karena dia mencegah orang yang tawaf terhalangi agar tidak masuk melengketkan dirinya dengan apa? dengan dua sudut yang palsu di sini ya. Yang tidak asli, yang aslinya masih sebelah sini. Disebut dengan hijar. Artinya Allah mengatakan hal fi dzalika qasamul hijar. Bukankah dalam sumpah ini ada pelajaran bagi orang yang berakal? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan tentang azab yang pernah Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu. Kita sebutkan di sini bahwasanya Allah menyebutkan tiga kaum. Kaum yang pertama adalah kaum 'ad. Kaum yang kedua adalah kaum Samud. Dan yang kaum ketiga adalah kaum Fir'aun. Adapun kaum Ad dan kaum Samud adalah termasuk dari Al-Arab Al-Ba'idah, Arab-Arab yang sudah punah. Dan orang-orang Arab kafir Quraisy mereka mengetahui tentang sejarah Ad dan Samud. Karena kaum Ad dan kaum Samud adalah orang-orang Arab. Namun sudah punah. Sehingga mereka tahu benar, bahkan seperti Diyar Samud masih ada sampai sekarang. namun mereka tahu benar tentang berita kaum Ad, bagaimana hancurnya kaum Ad, dan bagaimana kan hancurnya kaum Samud, mereka mereka ngerti. Ya. Kemudian adapun Firaun, kisah Firaun, kenapa Allah sebutkan? Karena kisah Firaun adalah kisah yang masyhur. Kita tahu bahwasanya eh, orang-orang kafir Quraisy sering berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan cerita tentang Firaun sering dihikayatkan oleh orang-orang Yahudi karena orang-orang Yahudi bangga tatkala nabi mereka Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran tentara Firaun. Sehingga tiga kaum ini benar-benar diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Allah tidak menyebutkan kaum-kaum yang lain, tapi Allah menyebutkan kaum Ad, kaum Samud dan kaum Fir'aun. Untuk Allah ingatkan kepada mereka kaum Quraisy bahwasanya ada umat-umat yang lebih hebat dari kalian wahai kaum Quraisy, namun Allah binasakan mereka karena kesombongan mereka. Allah mulai dengan kaum Ad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Tuhanmu, Rabbmu berbuat terhadap kaum Ad. Iram dzatil imad. Penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang belum pernah dibangun sesuatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kaum Ad adalah kaum yang sangat kuat. Oleh karenanya Allah utus kepada mereka namun mereka melakukan kesyirikan dan Allah utus kepada mereka Nabi Hud. Nabi Hud. Wa ila adin akhahum hudan. Qala ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Nabi Hud. Dan Nabi Hud berkata, "Wahai kaumku, ya, hendaknya kalian menyembah Allah saja, jangan dan jangan sembah yang lainnya." Dan Nabi Hud mengingatkan atas keistimewaan tubuh mereka yang hebat. Kata Nabi Hud, "Wazkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah." Dan ingatlah kalian wahai kaum Hud Bukankah Allah telah menjadikan kalian berkuasa setelah kaumnya Nabi Nuh dan Allah berikan kekuatan tubuh pada pada diri kalian. Harusnya kekuatan tersebut, anugerah tersebut menjadikan kalian bersyukur kepada Allah tidak berbuat kesyirikan. Namun mereka justru melakukan kesyirikan. Kekuatan tubuh yang mereka miliki menjadikan mereka sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah." Adapun kaum Ad, maka mereka angkuh dan sombong di atas muka bumi. Dan mereka tidak berhak untuk sombong. Dan mereka berkata, Man asyaddu minna Siapa di antara ka, di, siapa yang lebih kuat daripada kami? Allah membantah. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum Apakah mereka tidak melihat bahwasanya yang menciptakan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala lebih kuat dari mereka. Yang menciptakan lebih kuat yang menciptakan lebih kuat daripada kaum kaum Ad. Sehingga banyak cerita-cerita dari Israiliyat dan yang lainnya yang berlebih-lebihan tentang kaum Ad. Bahkan sebagian ahli tafsir menyebutkan kaum Ad ini orang yang paling tinggi di antara mereka tingginya 700 hasta. 700 hasta itu berapa meter? Satu hasta kira-kira setengah meter. Kalau 700 harta, hasta berarti 350 meter. Tawil, tinggi sekali. Yang paling pendek di antara mereka tingginya 300 hasta. 150 meter. Ini khurafat tidak benar dibantah oleh Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Ada riwayat yang mengatakan kalau seorang dari kaum Ad ngamuk sama kaum yang lain, dia tinggal bawa batu satu kali lempar ke kampungnya mampus semuanya. <laughs> Sekali lempar mati semua. Ini tidak benar. Meskipun Allah menyebutkan tubuh mereka yang kuat dan mereka memang mereka tinggi-tinggi nanti akan kita sebutkan, tubuh mereka tinggi dan kuat dan gagah, akan tapi tinggi mereka tidak sampai demikian. Dalilnya dalam Sahih Al Bukhari. Rasulullah SAW menyebutkan, "Kullun man yadkhulul jannah ya ala surati Adam." Seluruh yang masuk surga bentuknya seperti Nabi Nabi Adam. Tuluhu situna dhira'an. Tingginya berapa? 60 hasta. 60 hasta kira-kira 30 meter. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falam yazalil khalqu yanqusu ba'dahu hatta al-an." Setelah itu Manusia semakin memendek, mengkerdil, mengkerdil sejak Nabi Adam sampai sekarang. Sampai jadi seperti antum seperti ini. Jadi. Gitu. Dulu Nabi Adam alaihissalam 60 berapa? 30 meter. Kemudian kecil, mengecil, mengecil, mengecil. Ya seperti kita sekarang. Oleh karenanya tidak ada yang lebih tinggi daripada Nabi Adam alaihissalam. Oleh karenanya dan kita yakin kaum Ad ada, adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana tinggi mereka kemudian 700 apa namanya? Atau 350 meter. Sementara Nabi Adam cuma 60 hasta. Karena kesombongan mereka, maka Allah hancurkan mereka. Kata Allah, iramadatil iman Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad? Iramadatil iman Iram di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Iram adalah nama kota yang dihuni oleh kaum Ad. Dan kota tersebut kota yang menakjubkan kata sebagian orang ya. Sampai disebutkan hikayat-hikayat makzubat hikayat-hikayat dusta bahwasanya kota mereka terdiri atas emas dan perak, jembatannya terbuat dari emas. Namun kata Al-Hafidz Ibn Katsir rahimahullah ini semua tidak benar, ya. Tidak benar. Iram adalah pendapat yang kedua di kalangan ahli tafsir dan ini kalau tidak salah dipilih oleh al Hafidz Ibn Katsir, Iram adalah nama kakeknya kaum Ad. Jadi kaum Ad, bapak mereka adalah Ad bin Iram bin Uwas bin Sam bin Nuh. Siapa namanya? Ad bin Iram bin Uwas bin Sam bin Nuh. Jadi Nuh punya anak siapa? Sam. Sam punya anak Uwas. Uwas punya anak Iram. Iram punya anak Ad. Kaum Ad anak-anaknya Ad ini. Jadi mereka generasi ke-6 setelah Nabi Nabi Nuh alaihi salam. Makanya eh, Nabi Hud tatkala mengingatkan mereka Nabi Hud mengatakan Wazkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Jadi Nabi Nuh masih dekat dengan mereka. Masih dekat dengan ingatlah tatkala Allah menjadikan kalian penguasa-penguasa setelah kaum Nuh, menunjukkan kaum Nuh dekat dengan dengan mereka. Kata Allah Irama Zatil Imad yang memiliki tiang-tiang. Imad artinya tiang-tiang. Ada sebagian oleh tafsir mengatakan mereka ini kaum Ad hidupnya dengan kemah-kemah atau kubah-kubah atau kemah-kemah yang didirikan di atas tiang-tiang. Kita tahu kalau orang ingin bikin kemah maka dibangun tiang-tiang yang tinggi untuk bangun kemah. Sehingga mereka kaum A tidak pernah menetap, tidak pernah mukim. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini pendapat. Namun pendapat ini kurang kuat. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya mereka memiliki rumah dengan tiang-tiang yang tinggi. Dan perkataan Allah, imat, tiang yang tinggi menunjukkan tubuh mereka tinggi. Karena rumah mereka tinggi melazimkan mereka juga apa? tinggi. Dan mereka rumah mereka bukan terbuat dari kemah-kemah tapi bentuk yang permanen. Oleh karenanya Allah sebutkan tatkala, Allah menghancurkan kaum Ad, rumah-rumah mereka masih tersisa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf kalau tidak salah kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, qalu hadza 'aridun mumtiruna, bal huwa mastajaltum bihi rihum fiha 'adzabun alim." tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Tatkala Allah mengirimkan ya apa namanya? angin yang akan menghancurkan mereka, mereka melihat dari jauh angin tersebut gelap seperti awan yang hitam. Kata mereka ini hujan yang akan datang menyirami kami. Kata Allah bal huwa mastajal tumbi Itu bukan hujan, tetapi itu angin adalah azab yang kalian minta-minta untuk didatangkan azab tersebut. Fiha azabun alim. Dalam angin tersebut ada azab yang sangat pedih. Maka kemudian Allah meniupkan angin tersebut. Delapan malam dan tujuh hari. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amma adun fa'uhliku bittaghiyah. Sakharaha. Eh, Fa'amma adun fa'uhliku birihin sorsorin atiyah. Adapun kaum Ad maka dihancurkan dengan angin yang dingin dan bertiup sangat kencang. Sakharaha sab'a layalin wa thamaniyat ayamin husuma. Allah terbangkan mereka selama tujuh malam dan delapan hari. Allah sebutkan dengan detail. Mereka di, dibawa oleh angin tersebut, angin yang sangat kencang tersebut, dingin dan kencang selama tujuh malam dan delapan hari. Padahal tubuh mereka kuat. Untuk bayangkan bagaimana angin bisa menerbangkan apa? Mereka. Saya melihat angin paling kencang saja, tidak bisa menerbangkan kucing. Kucing aja nggak bisa terbang. Paling kakinya loncat <laughs> satu, jatuh lagi. Ini angin begitu kuat sampai tubuh kaum Ad yang begitu kuat terbang. Bukan terbang sebentar, tujuh malam, delapan apa? Delapan hari. Dan tidak berhenti, husuman tidak berhenti. Fataral kaum fiha sar'a maka kau akan melihat kaum tersebut ah, meninggal semuanya, tewas semuanya, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seakan-akan seperti korma-korma yang tumbang. Kata sebagian ulama, mereka diterbangkan oleh Allah sehingga tatkala hari terakhir mereka dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepala di tanah, kemudian kepala mereka patah seperti pohon korma yang sudah tua kemudian apa? Tumbang. Jadi jatuh begini prek kemudian apa? Kepalanya copot, patah sebagaimana pohon korma yang sudah tua kemudian ditumbangkan oleh eh, tertumbangkan. Fahal tarolahum mim Apa kalian melihat ada yang tersisa? Tidak ada yang tersisa, semuanya tewas. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, fa asbahu la yura illa masakinuhum. Jadilah mereka semua tidak ada yang terlihat, semuanya tewas illa masakinuhum kecuali tempat-tempat tinggal mereka. Artinya apa? Rumah-rumah mereka permanen. Kalau seandainya rumah-rumah mereka terbuat dari kemah, tentunya kemah tersebut akan apa? Hancur pula, terbang diterbangkan dengan uh, angin yang sangat kencang tersebut. Ini dalil bahwasanya irat iramadatil imad kata Allah Subhanahu wa taala iram yang memiliki tiang-tiang yang tinggi artinya rumah-rumah mereka terbuat dari tiang-tiang yang tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala allati lam yukhlaq mithluha fil bilad yang tidak pernah diciptakan seperti mereka, artinya kabilah seperti mereka di negeri ini nggak ada. Allah tidak pernah menciptakan manusia hebat yang kuat seperti siapa kaum kaum Ad. Tubuh kuat, kemudian hebat ya, kuat, terkenal kuat sehingga mereka sombong dengan mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapa di antara orang yang lebih kuat daripada kita? Ini cerita ini diketahui oleh orang kaum musyrikin Arab, kaum Quraisy. Wahai kaum Quraisy, apakah kalian lebih hebat daripada Ad? Jawabannya tentu tidak. Kaum Ad Allah hancurkan karena mereka musyrikin. Menentang, mendustakan Rasul mereka. Mengingkari hari kebangkitan, Allah hancurkan mereka. Sekarang Allah sebutkan kaum yang kedua, kaum Samud yang juga diketahui oleh orang kafir Quraisy. Wa samudal ladina jabu sakhra Dan kaum Samud yang mereka memotong ya, batu besar-besar, batu-batu besar di lembah. Kata para ulama, kaum yang pertama kali bisa memotong batu-batu besar kemudian dibawa dari lembah adalah kaum Samud. Oleh kerana Allah sebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Mereka membangun istana-istana di tanah yang landai dan mereka memahat gunung untuk dijadikan apa? rumah-rumah. Kaum Samud adalah kaumnya Nabi Saleh. Wa ila Samud akhahum Saliha. Tatkala mereka berbuat kesyirikan, Allah mengutus kepada mereka Nabi Saleh mendakwahkan tauhid kepada mereka. Namun kaum Samud ya, mereka enggan beriman dengan Nabi Saleh. Dan mereka mengatakan, "Wahai Saleh, kalau kau bisa keluarkan seekor onta dari batu, yang ciri-ciri onta tersebut demikian dan demikian, warnanya demikian, dan dia bunting, onta tersebut dalam keadaan hamil, maka kami akan beriman kepadamu. Akhirnya Nabi Soleh tatkala mendengar pernyataan mereka, sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir, Nabi Soleh alaihissalam kemudian sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengeluarkan onta dari batu. Karena memang tempat mereka itu kalau antum pergi sekarang di daerah Al-Ula, kami sekarang masih ada tempat-tempat mereka. Isinya reliefnya adalah bebatuan-bebatuan dan bebatuan yang sangat indah-indah. Ya. Di antara relief bebatuan sampai saya lihat beberapa turis datang ke sana karena melihat relief bebatuan yang indah yang ada di kota Al-Ula. Ya. Sangat indah, seakan-akan kerang-kerang yang ada di lautan tetapi dia berada di atas permukaan bumi. Indah. Ya. Dan banyak batu-batu. Akhirnya keluarlah onta tersebut. Dari batu pecah keluarlah onta sebagaimana yang dikehendaki oleh mereka. Tatkala unta tersebut keluar, akhirnya sebagian kaum Samud beriman kepada Nabi Saleh. Namun kebanyakan mereka adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin. Adapun orang-orang yang kaya tidak beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam. Akhirnya Nabi Saleh mengatakan, Laha syirbun walakum syirbu yaumi ma'lum. Ada peraturan tentang unta ini. Fadharuha ta'kul fil ardi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adabun qarib. Kata Nabi Soleh, biarkan onta ini makan sepuasnya di atas muka bumi. Dan jangan kalian sama sekali sentuh membuat keburukan kepada onta tersebut, maka akan datang kepada kalian adab yang dekat disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada sumur di situ yang katanya sumurnya masih ada sampai sekarang di daerah Al-Ula. Datanglah onta Nabi Soleh minum dari sumur tersebut. Sehari tidak ada yang boleh minum di sumur tersebut kecuali onta. Awal-awal mereka sad, sad, apa, sabar dengan kondisi tersebut. Hari berikutnya, ontanya Nabi Soleh mengeluarkan susu yang sangat manis, yang sangat segar dan mencukupi penduduk kaum Samud. Ini kan nikmat ini. Daripada minum air tawar, minum apa air? Susu. Dan satu ekor onta cukup untuk satu kampung. Berjalan berhari-hari berjalan lama-lama mereka jengkel. Masa kita dikalah kalain sama onta? Tidak boleh minum apa? <laughs> Dari sumur. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan dan mereka benar-benar angku dan sombong. atau an amri rabbihim. Benar-benar sombong. Kenapa? Sudah dikasih mukjizat. Onta keluar dari batu, ontanya yang memberikan mereka anugerah berupa susu yang segar dan susu yang enak. Akhirnya mereka jengkel dengan Nabi Saleh, maka mereka bertekad untuk membunuh apa? Onta Nabi Saleh. Bersepakatlah mereka rapat untuk membunuh onta Nabi Saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idzim ba'atha Ashqa. Nah, akhirnya salah seorang dari mereka yang paling celaka di antara mereka. Ketika Allah mengatakan Ashqaha, yang paling celaka di antara mereka artinya semuanya celaka. Memang yang bunuh untanya Nabi SAW satu orang. Semua seluruh ahli tafsir menyebutkan namanya adalah Kudar bin Salif. Namanya Kudar bin Salif ini dialah yang langsung membunuh untanya Nabi Saleh. Namun kenapa azab datang menimpa mereka seluruhnya? Karena meskipun dia yang melakukan, tapi dengan kesepakatan bersama kaum Samud. Maka semuanya celaka, namun yang paling celaka yang membunuh langsung unta Nabi Nabi Saleh. Fa'aqaruha, maka mereka pun bunuh unta, untanya Nabi Saleh. Maka apa kata Nabi Saleh? Tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Silakan kalian bersenang-senang di rumah-rumah kalian selama tiga hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Akan tapi hukuman Allah akan datang dan tidak dusta. Ini benar akan datang. Akhirnya mereka mulai gemetar karena mereka tahu onta ini keluar dengan mukjizat. Dan Nabi Soleh ini kalau benar repot katanya. Akhirnya mereka punya rencana. Kata Allah sebenarnya Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa kana fil Madinah tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan di kota di kota tersebut, kotanya kaum Samud ada sembilan orang. Mereka berbuat kerusakan dan mereka tidak melakukan kebaikan. Qalu taqasamu billah. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Mereka beriman kepada Allah. Bahkan bukan hanya kaum Quraisy yang beriman kepada Allah. Kaum Nabi Soleh juga beriman kepada Allah. Hanya saja mereka berbuat kesyirikan. Makanya Allah mengatakan, Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlahu. Thumma lanaqulanna liwaliyihi ma syahidna mahlika ahlihi. Wa inna la sadiqun. Mari kita bunuh Nabi Soleh. Kita serang malam-malam. Kita bunuh dia dan keluarganya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Mereka bersepakat. Kata mereka, ini Soleh. Kalau Soleh benar, kita bakalan mampus tiga hari lagi. Kalau gitu kita bunuh dia saja, dia mampus dulu sebelum kita mampus. Ini rencana mereka. Karena mereka takut ini, jangan-jangan benar ini. Dan mereka ada keyakinan, ada kekhawatiran bahwasanya janji Nabi Saleh tiga hari selanjutnya akan datang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mereka mengatakan sudah, dia mati dulu, kita mati sama-sama. Dia mati dulu baru kita. Ya. Akhirnya mereka pun berjalan menuju ke rumah Nabi Saleh untuk membunuh Nabi Saleh tapi Allah membuat makar kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun." Mereka buat makar namun Allah juga punya makar dan mereka tidak sadar atas atas makar Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dan marnahum wa qaumahum. Allah hancurkan mereka sebelum kaumnya. Jadi sembilan orang ini tewas sebelum apa? Tiga hari datang. Maunya bunuh Nabi Soleh mereka tewas luar Akhirnya Al-Hafidh Ibn Katsir menyebutkan riwayat jadi ontanya Nabi Soleh dibunuh hari Rabu. Dibunuhnya hari apa? Rabu. Hari pertama hari Kamis. Wajah mereka mulai pucat. <laughs> hari Kamis, waduh ini hari pertama. Lewat hari pertama, selamat mereka. Hari berikutnya hari apa? Jumat. Disebutkan wajah mereka mulai memerah kalau nggak salah. <laughs> Pokoknya wajahnya mulai berubah-ubah. Mulai gemetar. Lewat hari Jumat. Tiba hari Sabtu, wajah mereka mulai menghitam. <laughs> Kenapa? Artinya ketakutan. Tatkala tiba hari Ahad, maka mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dan azab apa yang akan datang. Tiba-tiba azab tersebut datang dengan tiba-tiba, fa akhadhathumus sayhah, fa akhadhathumur rajafatu. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras dan gempa yang sangat keras ya akhirnya mereka pun tewas seketika dalam waktu yang sangat singkat. Inilah kisah ya kaum Tamud yang mereka juga yang memiliki kekuatan. Mereka mampu untuk memahat batu menjadi rumah. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Seakan-akan Allah berkata, wahai orang-orang kafir Quraisy, ada kaum yang kalian tahu, kaum Samud, yang hebat, yang bisa memahat gunung menjadi rumah. Dan rumah-rumah mereka masih ada. Orang-orang kafir Quraisy kalau berjalan menuju negeri Syam, mereka akan melewati biar Samud. Dan sampai sekarang masih ada. Dan mereka tahu bagaimana atar bekas-bekas peninggalan kaum Samud. Namun mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi dengan tentang Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Fir'aun dzil autad." Dan Firaun yang mempunyai pasak-pasak. Al-autad di sini ada tiga pendapat di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan autad artinya junud. Pas artinya Firaun yang memiliki pasukan yang banyak. Dan kita tahu bahwasanya Firaun tatkala mengejar Nabi Musa, dia membawa seluruh pasukan yang jumlahnya sangat banyak. Ada yang mengatakan al-autat adalah pasak-pasak yang dipasang tali. Fir'aun dahulu kalau mengazab Bani Israel, maka diikat Bani Israel tersebut dengan tali. Kakinya yang kiri diikat dengan tali, kakinya yang kanan diikat dengan tali, tangan kanan diikat dengan tali, kaki kiri diikat dengan tali, kemudian ditarik dengan kuat. Diletakkan batu di atasnya sehingga kemudian tersikat sampai meninggal dunia. Maka Allah menyebutkan zil autad. Yaitu menyiksa dengan autad tali-tali pasak tersebut. Tafsiran yang ketiga bahwasanya Fir'aun, Dhil Autad, Fir'aun memiliki tempat permainan yang dibuat dengan pasak autat ya seperti apa namanya stadion olahraga <laughs> mungkin main futsal seperti itulah kira-kira <laughs> artinya ada lapangan yang dibuat untuk bermain-main mereka berhura-hura yang dibuat dengan tali-tali pasak ya kemudian dijadikan tempat mainan dan ini tafsiran tidak bertentangan semuanya benar Fir'aun begini dan begini dan begini dan Firaun yang sangat angkuh tersebut ternyata Allah binasakan. Allah binasakan sebagaimana disebutkan para ahli tafsir. Eh, Nabi Musa alaihissalam tatkala melewati lautan ya, laut merah maka dia pun memukulkan tongkatnya maka laut pun terbuka sehingga Nabi Musa dan para pengikutnya melewati laut tersebut. Tatkala Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya melewati laut tersebut, hal ini disaksikan oleh Firaun dan pengikutnya. Ini mukjizat yang luar biasa. Mukjizat yang luar biasa. Bayangkan laut terbelah, tiba-tiba kering, tidak becek. Allah jadikan basah kering dan mudah dilewati oleh Nabi Musa dan para pengikutnya. Akhirnya tatkala Nabi Musa dan pengikutnya sudah lolos, Firaun baru masuk di mulut apa? pantai. Tatkala itu disebutkan dia ragu-ragu untuk masuk. Akhirnya anak buahnya menunggu Firaun yang dulu masuk. Ini kan bos masuk duluan. <laughs> Fir'aun pinter ya. Ini saya pernah jelaskan cerita tentang cerdasnya Fir'aun. Ya. Luar biasa Fir'aun cerdas dalam berdebat dan ini disebutkan oleh dalam Al-Quran. Banyak bagaimana dia sangat pintar ngomong. Ya. Dia mengatakan apa? Datang iblisnya mengatakan, lihat, laut tetap terbuka untuk Tuhan yang untuk lewat. Gitu. Artinya apa? <laughs> Laut tetap kan tidak tertutup. Watrukil bahar rahwan. Tatkala Nabi Musa ingin menutup memukul lautan untuk tertutup, Allah tegur. Biarkan laut terbuka kata Allah Subhanahu wa taala. Innahum jundum mereka adalah pasukan yang akan tenggelam. Jadi Musa membukul laut untuk kembali, Allah bilang jangan, biarin. Firaun mengatakan, "Hmm, tuh lihat laut terbuka, ini karena saya Tuhan mau lewat. Tunduk kepada saya laut tersebut." Akhirnya anak buahnya pun ikut, "Ayo kejar Musa." Begitu sampai tengah, mati semuanya. <laughs> Dan ini uh, Fir'aun dibandingkan dengan kaum Quraisy nggak ada apa-apanya. Kaum Quraisy berapa pasukan mereka? Sedikit. Perang Badar cuma seribu orang. Perang apa namanya? Perang Khandaq cuma, perang Uhud cuma uh, sedikit, perang Khandaq cuma berapa? 10 ribu. Fir'aun disebutkan banyak sekali pasukannya. Namun mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Alladzina tagaw fil bilad." Yang mereka itu semuanya telah berbuat tughyan. Dan tughyan kata para ulama adalah syiddatul ma'asi wa syiddatul zulm. Mereka benar-benar bermaksiat kepada Allah dan benar-benar menzalimi selain mereka. Ya, kaum Ad sombong dan angkuh menzolimi kabilah-kabilah yang lainnya. Kaum Samud pun demikian. Dan kaum Fir'aun menzolimi kabilah Bani Israel. Mereka ini semuanya taghaw fil bilad. Fa'aktsaru hal fasad Dan mereka melakukan kerusakan yang banyak. Dan ini natijah hasil dari eh, kesombongan dan keangkuhan dari tughyan. Maka mereka akan banyak melakukan kerusakan. Kata Allah, "Fasabba alaihim rabbuka sawta Maka Allah tumpahkan Sobba dalam bahasa Arab menumpahkan apa air dari apa? Nah, kita sobba, ma, sobbal ma menumpahkan air dari gelas, digerujuk apa? Air. Seakan-akan Allah mengatakan azab yang Allah berikan seperti gerujukan apa? Azab. Dan Allah mengatakan sautu azab. Saut itu cambuk. Allah tidak mengatakan maka Allah limpahkan kepada mereka, Allah tumpahkan kepada mereka pedang azab tidak. Tapi Allah mengatakan cambukan azab. Cambuk lebih ringan daripada pedang. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kaum Quraisy, ini azab yang Allah turunkan kepada kaum Samud dan kaum Ad dan kaum Fir'aun, azab yang kecil dibandingkan dengan azab di akhirat. Azab yang sepele. Yang dibandingkan dengan azab yang eh, akhirat. Makanya Allah tidak mengatakan saifa azab, pedang azab, tapi sauta azab. Artinya ada azab yang lebih arah daripada daripada ini. Inna rabbaka labil mirsad. Kata Allah sungguhnya Rabbmu dalam kondisi mengawasi. Allah tidak mengatakan hanya melihat, tetapi apa? Mengawasi dan kita tahu mengawasi itu melihat dengan apa? Dengan lebih detail. Lebih apa? Lebih awas kalau istilah kita. Sehingga wahai kalian wahai kaum Quraisy, apapun yang kalian ucapkan, apapun yang kalian perbuat, apapun tindak tanduk kalian semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat merupakan ancaman tahdid setelah itu Allah Subhanahu wa taala beranjak pada paragraf berikutnya untuk menjelaskan kesalahpahaman orang-orang kafir Quraisy atau orang kafir secara umum. Orang-orang kafir Quraisy di fase Mekah, mereka orang-orang kaya. Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kaya. Sementara kaum muslimin orang-orang miskin. Kebanyakan orang-orang miskin. Bilal, kemudian Ammar bin Yasir dan sahabat-sahabat yang miskin, tidak kaya raya dan tidak hebat sebagaimana orang-orang kafir Quraisy. Sehingga mereka menyatakan, kami orang yang mulia. Buktinya Allah berikan kami kekayaan, buktinya Allah berikan kami apa namanya e, martabat yang tinggi. Maka Allah sebutkan keyakinan mereka. Kata Allah, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun seorang manusia jika Allah menguji mereka, mengujinya, dan Allah muliakan dia, Allah berikan anugerah kepada dia. Fayaqulu rabbi akraman. Maka dia berkata Allah memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun jika Allah uji dia dan Allah sempitkan hartanya, maka dia berkata Allah telah menghina saya. Kata Allah, kalla sekali-sekali tidak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat kalla Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan juga yang lainnya. Kala datang dalam Al-Quran banyak. Kalau kala datang setelah ada pemahaman yang ingin dibantah, seperti pemahaman orang-orang tadi, kalau dapat harta berarti anu, berarti saya dimuliakan, kalau tidak diberi harta berarti saya dihinakan oleh Allah. Maka Allah mengatakan kala, kalau datang kalimat kala setelah pemahaman yang keliru dan Allah ingin bantah, maka kala artinya kalimat zajir warada. Artinya kalau kita artikan sekali-sekali tidak benar apa yang kalian sangkakan. Tetapi jika kalla datang tanpa ada sesuatu yang ingin dibantah oleh Allah sebelumnya, maka kalla artinya untuk penekanan, artinya hakon. Artinya apa? Hakon, sungguh benar. Seperti kata Allah, kalla innal insana la Artinya bukan sekali-sekali tidak manusia itu akan melakukan apa? Kezaliman arwah staghna tatkala dia merasa kaya. Tapi hakon, sungguh benar. Manusia itu kalau sudah ya merasa dia kaya, dia akan melakukan kezaliman. Jadi kalla di sini artinya apa? Haqqan. Di sini kalla balla tukrimuna yatim. Apa yang kalian yakini tidak benar? Bukan berarti kekayaan merupakan tanda kemuliaan. Allah berikan kekayaan kepada orang fajir dan orang saleh. Allah berikan kekayaan kepada pelaku maksiat dan orang yang beribadah kepada Allah. Allah berikan kepada si miskin, si si muslim dan Allah berikan kepada si kafir. Bukan merupakan tanda pemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Balla tukrimuna yatim Sekali-sekali tidak. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim. Allah mencela orang-orang musyrikin Arab yang mereka tidak memuliakan anak yatim. Kita tahu orang-orang musyrikin Arab di antara adat jahiliyah mereka kalau mereka menerima warisan maka perempuan tidak dikasih. Kalau ada anak yatim yang punya harta warisan, maka harta tersebut mereka habiskan. Mereka tidak memperhatikan anak yatim. Mereka tidak memuliakan anak yatim. Terutama anak yatim yang tidak meninggalkan wali yang kuat. Sehingga dihinakan oleh oleh mereka. Ini kebiasaan mereka. Maka Allah tegur, bala tukrimuna al-yatim." Bahkan mereka tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan mereka tidak saling memotivasi, menganjurkan untuk memberi makan kepada fakir miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Dan mereka memakan harta warisan. Ya, mereka memakan harta dengan mencampur adukan antara harta yang halal dengan harta yang haram. Mereka tidak peduli. Yang penting mereka dapat harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma dan mereka mencintai harta dengan cinta yang sangat besar, dengan cinta yang sangat sangat besar. Di sini Allah mencela orang-orang musyrikin Arab kenapa mereka tidak mau bersedekah, kenapa mereka tidak mau memberi makan fakir miskin, tidak memberi makan kepada anak yatim. Kenapa tuhibbunal mala hubban jamma? Karena mereka cinta kepada harta dengan cinta yang sangat besar. Sekali lagi saya katakan, kecintaan kepada harta adalah tabiat manusia. Namun yang tidak boleh adalah mencintai harta berlebih-lebihan. Ya, sehingga menjadikan harta yang mengatur kehidupan kita. Memasukkan harta dalam apa? Dalam hati. Sehingga mencintainya dengan kecintaan yang luar biasa. Jadilah seorang penyembah harta. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham. Celaka penyembah dinar dan celaka penyembah dirham. Ayat ini juga menjelaskan bagaimana perhatian Nabi Alaihi Wasallam tentang anak yatim dan memberi makan kepada fakir miskin. Padahal ayat ini turun di fase Mekah kita tahu Nabi SAW tatkala di masih fase Mekah, kebanyakan ayat turun tentang masalah akidah. Kebanyakan ayat turun tentang apa masalah akidah. Kapan turun ayat berkaitan dengan ahkam tatkala Nabi di Madinah. Baru muncul turun ayat tentang apa siam, tentang haji, tentang zakat, semuanya di Madinah. Tetapi ternyata sejak di Mekah sudah turun ayat-ayat yang menganjurkan untuk beri makan kepada fakir miskin, untuk memperhatikan anak yatim. Oleh karenanya perkara masalah menolong orang lain merupakan perkara inti dalam agama. Manusia di, diperintahkan oleh Allah untuk membantu sesamanya yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, seperti anak yatim dan juga fakir, fakir miskin. Setelah itu Allah menyebutkan tentang hari kiamat. Kata Allah, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Kalla di sini sebagian ulama mengatakan maknanya haqqan. Karena tidak ada kalimat sebelumnya yang ingin dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah mengatakan, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Sungguh tatkala bumi digoncangkan berulang-ulang, dakkan dakkan digoncangkan. Ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud dengan dakkan? Dakkan artinya digoncangkan. Ada yang menyatakan dakkan artinya yang tinggi diratakan, yang tinggi di diratakan. Dan ini sebagaimana ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang ahwal yaumul qiyamah, tentang dahsyatnya hari kiamat bahwasanya bumi dirubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ard." Bumi dirubah bukan sebagaimana semula. Bumi dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa idzal ardu muddat." Tatkala bumi ditarik sebagaimana ditariknya kulit. Kulit kalau ditarik datar. Oleh karena Allah mengatakan, "La tara fiha iwajan wala amta." Kau tidak akan melihat di bumi tersebut ada gunung ataupun lembah, tidak ada datar. Bumi yang tadinya bulat didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih luas, cukup bagi seluruh penghuni bumi ya, sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kemudian Allah turunkan matahari dengan jarak apa satu? Satu mil. Sehingga ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah iyyakum. Tatkala matahari diturunkan dalam jarak satu mil, semuanya terasa panas dengan sama rata. Kenapa bumi apa sih? di, diratakan. Gunung-gunung dihancurkan. Kata Allah, kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi diguncangkan berulang-ulang. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Rabbmu dan para malaikat dengan bersaf-saf yaitu lifasil qadha. Para ulama sepakat yang dimaksud dengan datangnya Allah yaitu untuk memulai persidangan. Jadi ayat ini seakan-akan menjelaskan setelah bumi diratakan manusia dibangkitkan di padang mahsyar, maka mereka menantikan kedatangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut ya fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Satu hari seperti 50 ribu tahun. Fa idahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka berdiri menanti kedatangan Allah dengan penantian yang sangat lama dan dengan penuh kepayahan. Oleh kerana Allah sebutkan pada hari tersebut, orang-orang datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka mengatakan, Ya Adam, anta abul bashar. Engkau adalah nenek moyang manusia. Khalaqakallahu biyadai. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa asjada Allahu laka malaikatahu. Allah menjadikan malaikat sujud kepada engkau. Ala tara nahnu Tidakkah kau lihat apa yang kami rasakan? Ala tashfa' lana inda rabbik. Tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala? Syafaat bukan menolong mereka tapi syafaat untuk mulai persidangan. Karena mereka tidak kuasa menahan kepayahan pada hari tersebut. Maka apa kata Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam meminta uzur. Dia mengatakan saya telah bersalah. Saya pernah mendekati pohon yang dilarang oleh Allah untuk saya dekati. Padahal kita tahu kesalahan Nabi Adam tersebut sudah dimaafkan oleh Allah atau tidak? Sudah. Dia sudah bertobat kepada Allah. Ya. Fatab alaih kata Allah terima tobatnya. Namun tatkala hari yang sangat dahsyat tersebut, meskipun tobatnya sudah diterima oleh Allah, Nabi Adam takut. Nabi Adam takut. Demikian juga tatkala mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Antara khalilur rahman, engkau kasih Allah wahai Adam, wahai Ibrahim. Berilah syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mulai persidangan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya pernah berdusta tiga kali. Ya ikhwan antum lihat Nabi Ibrahim berdusta, bukan dusta yang keliru, bukan dusta yang soreh, tetapi dusta yang tauriah. Istilahnya apa? Tauriah. Dan dusta itu pun demi dakwah. Dusta pun demi apa? demi dakwah. Meskipun demikian dia tidak berani untuk memberi syafaat karena takut dengan kesalahan ini. Dosa yang pertama, apa? Nabi Ibrahim tatkala melewati negeri Mesir bersama istrinya Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, kalau ada yang bertanya kepada kepada aku tentang engkau, maka saya akan bertanya, engkau adalah saudariku. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya tidak tahu ala wajhil al di atas muka bumi ini yang beriman kecuali saya dan kamu. Maka saya katakan kau saudaraku, artinya saudara dalam is Islam. Dan ini terpaksa dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Seandainya Nabi Ibrahim mengatakan ini istriku, maka akan diambil oleh sang raja dan Nabi Ibrahim mungkin dibunuh. Istrinya dirampas. Tapi kalau dikatakan ini saudariku, Nabi Ibrahim dilepaskan, tidak dibunuh. Oleh karena Nabi Ibrahim terpaksa mengatakan ini adalah saudariku dan ini bukan dusta yang sore, tapi ini tauriah. Ini pun disesalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dusta yang kedua, tatkala manfaat hadza bi alihatina. Siapa yang menghancurkan? Siapa yang menghancurkan patung-patung patung-patung kami? Uh, tatkala mereka bertanya, siapa yang menghancurkan patung-patung kami? Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in yang menghancurkan patung-patung kecil ini Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, lihat ini juga dosanya bukan dosa yang sore Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menghancurkan patung-patung adalah patung yang paling besar. Kalau tidak bertanya, tanya mereka yang kecil-kecil. Kalau mereka bisa ngomong. Seakan-akan Nabi Ibrahim mengatakan, yang menghancurkan patung-patung kecil adalah patung yang besar kalau mereka bisa ngomong. Karena mereka tidak bisa ngomong berarti bukan patung yang besar tapi saya yang hancurkan. <laughs> Paham atau tidak? Sama seperti orang mengatakan di Sulawesi ada patung Syekh Yusuf. Patung Syekh Yusuf itu kalau kamu panggil dia Syekh Yusuf, kalau dia dengar panggilanmu dia akan balik. Cuma dia tidak bisa dengar maka dia tidak balik. Seperti itu. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berusaha yang sore. Demikian juga karena Nabi Ibrahim diajak untuk menghadiri acaranya orang-orang musyrikin. Maka dia mengatakan ini sakim. Saya sakit. Dan sakim datang dalam isim fa'il. Sakim dalam isim apa? Fa'il. Dan kita tahu dalam nahu isim fa'il menunjukkan masa depan. Seperti untuk eh, eh, eh, kita mengatakan kamu mau kemana? Ana zahib. Saya akan pergi. Belum pergi tapi saya akan apa? Pergi. Dan dia mengatakan ini sakim, saya akan sakit. Ini tidak dusta. Namanya manusia pasti pernah sakit, iya atau tidak? Dan dia mengatakan Ibrahim apa? Faida maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit dan dia benar sakit. Oleh katanya dustanya Nabi Ibrahim tidak ada yang dusta sore, semuanya demi dakwah. Namun tatkala itu Nabi Ibrahim ketakutan. Dia mengatakan nafsi-nafsi, masing-masing urusannya pribadi. Idhabu ila ghairi. Pergilah kepada nabi yang lain. Bagaimana dengan kita-kita yang dosanya sangat banyak, dimaafkan nggak nggak tahu, parah ya, parah atau tidak dosa-dosa kita ini? Allah musta'an. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dosa-dosa kita. Dan saya ingatkan di antara hal yang sangat membantu mengampuni dosa-dosa adalah menuntut ilmu. Ingat sabda Nabi SAW, Innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil bahar. semuanya orang yang berilmu akan dimohonkan ampunan oleh penduduk langit dan penduduk bumi sampai ikan-ikan yang ada di di lautan. Di antara sebab maghfirah yang besar adalah menuntut apa? Menuntut ilmu. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana laha ana laha. Saya yang akan meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun sujud di bawah arsy. Sujud yang lama memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'ta wasfa tushaffa angkat kepalamu engkau berilah syafaat dan akan diberi syafaat mintalah kau akan dikabulkan maka Allah pun turun ya datang untuk melaksanakan hari persidangan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wajah jaa rabbuka wal malaku sofang sofa, kata Allah wajia jaa yauma idim bi jahannam setelah disidang dihisab setelah ditimbang maka dihadirkan neraka jahannam dilihat oleh orang-orang kafir dilihat oleh para pelaku maksiat dan mereka ketakutan tatkala itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi jahannam yauma idin laha sab'una alf zimamin likulli zimamin sab'una malakin yajurunaha." Neraka dihadirkan, didatangkan memiliki 70 tali, 70 ribu tali dan masing-masing tali dibawa oleh 70 ribu malaikat. Ada 4 miliar 900 juta malaikat yang tarik menghadirkan apa? neraka jahanam. Kita nggak tahu besarnya malaikat kayak apa, kita nggak tahu talinya besarnya kayak apa, kita nggak tahu antara tali yang satu dengan tali yang lain besarnya kayak apa. Yang jelas, yang jelas eh, neraka sangatlah luas, ya, sangatlah luas. Maka dia sering mengatakan hal mim mazid, masihkah ada tambahan, masihkah ada tambahan. Bahkan matahari dimasukkan dalam neraka, bulan dimasukkan dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu Tes tes Belum bisa Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka melihat neraka jahanam dihadirkan, kata Allah, "Yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra." Maka tatkala itu manusia akan ingat seluruh apa yang dia lakukan. Ya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a." Test, test, test, test, test, test, test. Kenapa? estés. Yes. hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka melihat neraka jahanam dihadirkan maka kata Allah yauma idzi yatadzakkarul insan maka pada hari tersebut manusia ingat ya apa yang mereka ingat di sini lebihnya tidak disebutkan ingat seluruhnya sebagaimana dalam ayat yang lain ya yatadzakkarul insan masa akan dia ingat seluruh apa yang pernah dia lakukan secara detail di sini Imam mausulah memberikan faedah keumuman. Ingat seluruh yang pernah dia lakukan, seluruh pandangan haram yang pernah dia lihat, seluruh ghibah yang pernah dia ucapkan, seluruh pendengaran haram yang pernah dia lakukan, seluruh hasad, seluruh uh, yang detail-detail semuanya akan dia ingat pada hari tersebut. Faanna lahu maka apa faedahnya tatkala itu dia ingat? Tidak ada faedahnya. Sudah tidak bisa dia selamatkan. Seluruhnya sudah terjadi. Tinggal dihisap, tinggal masuk neraka atau masuk masuk surga. Kemudian Allah berfirman, dia berkata, kulu ya laitani qaddamtu tu hayati." Dia berkata, "Seandainya dahulu aku beramal demi kehidupanku, ai qaddamtu tu dunya li hayati fil akhirah." Seandainya saya dulu beramal di dunia untuk kehidupanku yang sesungguhnya di akhirat. Ayat ini kebanyakan ahli tafsir menyebutkan ayat ini adalah ucapan seorang yang mukmin banyak ahli tafsir menyebutkan, saya baca buku tafsir banyak yang menyebutkan bahwasanya ini perkataan seorang mukmin. Apalagi orang kafir. Ayat ini menunjukkan seluruh orang mukmin dan orang kafir menyesal. Orang mukmin menyesal kenapa? Menyesal tatkala dia melihat kenapa dulu saya tidak beramal soleh lebih banyak daripada sekarang. Kenapa dahulu saya tidak sholat malam lebih banyak rakaatnya? Kenapa dahulu saya sedekah cuma ragu-ragu sedikit-sedikit? Sampai akhirnya maut menjemputku. Kenapa dahulu saya tidak tebar senyum? Bukankah kalau kata Rasulullah SAW, tabassumuka kali li fi waji akhika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu sadaqah. Kenapa saya senyum? Jual mahal senyum. Menyesal semuanya. Menyesal. Dan semua mukmin akan menyesal. Kenapa? Karena surga bertingkat-tingkat. Tidak sama. Surga bertingkat-tingkat. Bidadarinya pun beda. Tidak sama. Bidadari hebat ini bidadari <laughs> lain dengan yang di atas. Semuanya menyesal ikhwan. Semuanya menyesal. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan atau Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sedikit apapun yang kalian lakukan sebesar zarah maka kau akan melihat hasilnya. Makanya Nabi SAW menyuruh kita beramal meskipun sedikit apapun. Makanya Nabi SAW mengatakan, La tahkiranna minal ma'rufi syai'an, walau antal bi akhika biwajihin talib. Jangan kau meremehkan sedikit kebaikan pun. Meskipun kau bertemu dengan saudaramu dengan senyuman. Senyuman ini antum cuma buka gigi sedikit, ini ada pahalanya nanti. Ini bisa merubah kualitas bidadari. <laughs> merubah kualitas surga yang akan antum masuki dengan senyuman. Jangan antum remehkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Fattaqun nara walau bisyikit tamrah." Jagalah diri kalian dari neraka jahanam meskipun hanya dengan sebelah Sepenggal korma. Rasulullah tidak mengatakan sebutir korma. Rasulullah SAW mengatakan bahkan meskipun sepenggal korma. Separuh korma. Artinya apa? Hadis ini bukan Rasulullah SAW mengajarkan, menganjurkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita untuk pelit dalam bersodakoh. Tidak. Punya korma satu ton cuma sedekahnya separuh korma. Tidak. Maksudnya kalau kamu tidak punya uang dan tidak kamu bisa bersodakoh kecuali sepenggal korma, maka jangan remehkan. Jangan remehkan meskipun sepenggal korma ini bisa bermanfaat di akhirat. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Islam Islam Maha Adil, Allah Maha Adil. Sedikit pun ya kebaikan yang kita lakukan tidak ada yang terlupakan. Meskipun mungkin kita lupakan, meskipun tidak ada orang yang lihat, tapi semuanya diingat oleh Allah dan akan ada balasannya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sedikit dia akan melihat hasilnya. Lihatlah seorang mukmin di hari kiamat kelak, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tatkala dia melihat surga, dia mengatakan seandainya dulu saya beramal soleh lebih banyak. Sekarang sudah umur 60 tahun. ntar lagi mampus. <laughs> menyesal saya. Mending menyesal sekarang. Masih ada waktu mungkin 5 tahun, 7 tahun untuk banyak beramal soleh. Tapi kalau sudah meninggal dunia, fa'anna lahu Apa faedahnya menyesal? Bagaimana lagi dengan orang-orang pelaku maksiat? Tentu akan lebih menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan di akhirat kelak. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kata Allah, "Fayauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad." Maka pada hari tersebut tidak ada yang mengazab sebagaimana azabnya Allah. Wala yusiku wathaqahu ahad dan tidak ada yang membelenggu, tidak ada yang mengikat sebagaimana ikatan Allah. Betapapun azab yang dilakukan oleh seorang di dunia ini, meskipun dia bertafannun, dia berusaha melakukan azab yang sangat pedih tidak akan sama dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mau dia siksa dengan cara apapun, siksaan dia akan kalah dengan siksaan Allah di akhirat. Tidak akan sama. Bagaimanapun dia cara mengikat manusia untuk menyeret, untuk menyiksa, tidak akan sama dengan idil aglalu fi a'naqihim wa salasilu yushabun. Tatkala Allah meletakkan belenggu di leher-leher mereka dan Allah ikat dengan rantai-rantai, tidak akan sama dengan rantainya Allah di akhirat, di neraka jahanam. Tidak akan sama dengan ikatan belenggu besi Allah di neraka jahanam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah Allah menyebutkan tentang eh, orang-orang uh, yang dibinasakan oleh Allah, orang-orang kafir, Allah tutup dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah mengatakan, "Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang." Ya, tenang di sini banyak perkataan ahli tafsir. Ada yang mengatakan tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang, aman dari azab neraka jahanam. Tenang dari kedahsyatan hari kiamat. Kemudian tenang artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang artinya yakin dengan hari akhirat. Ini jiwa-jiwa yang selamat, jiwa-jiwa yang tenang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan hati yang puas dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala fadkhuli fi ibadi maka masuklah kalian ke dalam masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku jamaah hamba-hambaku wadkhuli jannati dan masuklah engkau ke dalam surgaku demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita tentang tafsir surat Al-Fajr. Semoga bermanfaat bagi kita dan sebagai pemberi peringatan kepada kita agar kita lebih banyak beramal saleh. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.